Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fiikum mahabbatakumullah. Naam. Bacaan kita terhadap mustalah hadis karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai syarat-syarat dibenarkannya ijazah. Karena kemarin sudah kita sebutkan bahwasannya jenis-jenis tahammul, tahammul itu apa? mengambil hadis, ada itu menyampaikan hadis. Nah, yang ada nanti sekarang kita masih bahas masalah ta'ammul di dalam mengambil hadis. Kemarin kata beliau ada beberapa macam. Ada jenis yang sangat banyak sekali cara mengambil hadis. Yang pertama kemarin apa? As-sama' min lafdz syekh, mendengar langsung dari lafaz syekh. Nah, mendengar langsung dari lafaz yang diucapkan syekh itu wa arfa'uhu yang paling tingginya ma yaqul imla'an yang terjadi dalam bentuk tulisan. Itu apa lebih tinggi karena apa di samping dia dengar tulisan ada gitu loh. Maksudnya ya lebih kuat itu loh. Dikhawatirkan nanti dia dengar ternyata tulisannya beda, itu kan kurang. Ewa. Yang kedua kemarin apa al-qiraah ala syekh. Nah, dibaca di hadapan sheikh. Nah, sehingga sheikh nanti menyetujuinya dan juga membenarkannya atau memberikan catatan kaki atau semisalnya. Nah, yang seperti ini dikenal dengan al arok itu sodorkan. Sodorkan kepada syekhnya. Kemudian yang ketiga adalah ijazah. Ijazah ma'ruf. Ijazah itu syekh memberikan izin untuk meriwayatkan kepadanya. Aku ijazahkan, aku perbolehkan kamu wahai Muhammad atau fulan misalkan nah meriwayatkan hadis dariku atau mengajarkan semua kitab-kitabku yang aku karang dalam masalah usul atau dalam masalah fikih misalkan. Berarti apa? Kalau seperti itu mahdud terbatasi. Hanya masalah usul dan fikih saja. Masalah yang lain dia enggak dapat ijazah itu loh. Paham maksudnya? Seperti itu. Naam. Kita lihat qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa riwayatu bil ijazati sahihatun 'inda jumhuril ulama. Periwayatan dengan ijazah itu dibenarkan menurut jumhur mayoritas para ulama lidu'ni barakallahu fikum lidu'ail haja ilaiha. Karena apa? Karena sangat dibutuhkan. Sa karena sangat dibutuhkan. Nah, barakallahu fikum wa yustaratu li sihhatiha wa yastaritu li sihhatiha salata syurut Yustaratu atau itu. Wa yustaratu li sihatiha salatu syurut dan disyaratkan untuk dibenarkannya ijazah periwayatan tersebut dengan tiga syarat. Paham ya? Dibenarkannya tapi dengan tiga syarat. Syarat pertama, al awal syarat yang pertama, an al mujazu bihi ma'luman imma bita'yin. Syarat yang pertama hendaknya yang diijazahkan, perhatikan ya syarat pertama ini, hendaknya yang diijazahkan itu sudah diketahui Paham ya? Apa gitu yang dijelaskan dari ketahui. Ima bitaknyin, ima dengan ditentukan, ditetapkan ini loh gitu ya. Nah, kitab yang ini gitu. Nah, misal contohnya, ajaztu laka antaruya anni sahih al-Bukhari. Aku perbolehkan, aku ijazahkan bagimu untuk meriwayatkan dariku sahih Bukhari. Tertentu enggak ini Tertentu. Berarti bukan sahih Muslim itu loh. Mafhum? Nah, jadi ini ditentukan barakallahu fikum hidzakumullah Nah, barakallahu fikum sudah tentukan sudah takyin. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi beda kalau misalkan ternyata kok dia yang malah meriwayatkan dari dia sahih Muslim. Tepat enggak? Enggak tepat kalau dia enggak dapat ijazah. Dia dapat ijazahnya sahih Bukhari udah. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Wa imma bita'mim. Nah, ini lebih umum. Pertama dengan takyin ditentukan sahih Bukhari. Paham ya? Yang kedua bita'mim. Ta'mim itu umum. Enggak ditentukan kitabnya. Paham ya? Umum. Misal contohnya, ajaztu laka an tarwiya anni jami'a marwiyati. Aku ijazahkan kepadamu eh, untuk apa? Boleh bagimu meriwayatkan dariku seluruh riwayat-riwayatku. Seluruh kitab-kitab yang nah barakallahu fikum dari jalurku misalkan. Nah, ini umum. Mau sahih Bukhari juga bisa, sahih Muslim juga bisa kalau dia ada sanatnya. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Fa kullu ma sabata 'indahu annahu min marwiyatihi, maka seluruh Eh, yang ada pada syekh tersebut bahwasanya itu merupakan periwayatan-periwayatan darinya sahaan haditsa bihi anhu maka diperbolehkan orang tadi itu na'am barakallahu fikum menyampaikan hadis darinya binaan ala hadhil ijazah al-amah dibangun di atas ijazah yang umum ini mahum salah ya ayo na'am barakallahu fikum contohnya kalau ana cuman atau ada orang misalnya mengatakan aku ijazahkan kamu eh, boleh mengajarkan kitab Sahih Muslim. Ya udah berarti Sahih Muslim saja gitu loh. Sahih Bukhari dia nggak dapat ijazah. Tapi kalau dia umum, aku ijazahkan kepadamu. Boleh bagimu untuk meriwayatkan dariku semua enam ashab kitab ashabus sittah misalkan. Enam kutub ashabus sittah misalkan. Nah, itu berarti umum sifatnya. Jadi ashabus sittah itu semuanya dia boleh meriwayatkan darinya. Paham maksudnya ya seperti itu. Fa in kana al-mujazu bihi mubhaman. Sekarang kalau yang diijazahkan mubham, yang diijazahkan itu kok ternyata sesuatu yang enggak nampak, enggak jelas, lam tasih riwayah biha, enggak dibenarkan meriwayatkan dengannya. Misal contohnya, ajaztu laka an anni nam ba'da sahih Bukhari. Nah, ini perhatian Bapak ini. Aku ijazahkan kepadamu diperbolehkan engkau meriwayatkan dariku sebagian sahih Bukhari. Sebagian yang mana? Sahih Bukhari kan tebal. Nah, yang mana gitu? Sebagiannya itu yang mana? Kita kitabul jihad atau kita bul nikah, kan macam-macam itu. Kitabul iman umum nggak ini berarti? Dalam artian mubham enggak? Mubham enggak diketahui. Berbeda kalau terang-terangan sahih Bukhari udah dari semuanya. Tapi kalau sebagian sahih Bukhari, nah ini sebagian ini masih mubham itu loh, enggak diketahui. Mahfum insyaallah? Ayo. Au ba'd marwiyatihi atau sebagian nam barakallahu fikum riwayat-riwayatku. Yang riwayat yang mana itu jelaskan biar orang itu tahu yang ijazah yang mana. Ternyata nanti keliru. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya tadi itu. Ternyata dia meriwayatin dari guru tersebut dalam Sahih Bukhari Kitabul Jihad. Padahal yang dia inginkan oleh gurunya tadi apa? kita Nikah toh, Paham ya? Kan berarti yang keliru. Butuh kejelasan. Butuh apa? Kejelasan barakallahu fikum. Allahu musta'an. Jadi perlu sih perhatikan baik-baik. Li'annahu la yu'lam al karena yang diijazahkan itu enggak diketahui. Syaratnya berarti apa? Harus diketahui sesuatu yang diijazahkan tadi. Ima diketahui secara tertentu takyin, ima diketahui secara apa? umum. Mafhum insyaallah? Naam. Yang kedua, ats-tsani. barakallahu fiikum. Yang kedua, an yakunal mujazu lahu mawjudan. Hendaknya yang diijazahkan itu sesuatu yang ada. Yang diijazahkan itu sesuatu yang ada. Nah, paham ya? Nah, barakallahu fikum yang diberi ijazah itu orangnya itu bisa dikatakan apa? Apa ini, beda. Al-mujazzu itu berarti yang dijazahkan. Kalau mujazalah itu berarti yang diberi ijazah. Jadi hendaknya orang yang diberi ijazah itu ada gitu loh orangnya itu. Fala tasihul ijazah li ma'dumin la taba'an wala istiqlalan. Paham ya? Hendaknya yang diberi ijazah itu ada orangnya. Nah, maka enggak dibenarkan ijazah orang yang enggak ada, baik enggak adanya itu karena turun temurun atau sendirian. Paham ya? Aku ijazahkan eh, nah kepada anak-anakmu nanti kalau udah lahir. Nah, gitu. Kan enggak ada. Enggak ada itu kan tabaan ngikutin dia itu. Tabaan itu namanya turun temurun keturunan dia. Atau sendirian aku ijazahkan nah kepada si fulan, si fulannya enggak tahu siapa gitu loh. Enggak ada kan seperti itu. Seperti itu kita lihat. Falau qala kalau seandainya nah guru tadi berkata ajaztulaka aku ijazahkan untukmu waliman sanyu ladunaka dan untuk orang-orang yang terlahirkan untuk maksudnya anak keturunanmu. Jadi untukmu dan untuk anak keturunanmu. Nah, anak keturunanmu itu ada atau belum? Belum. Tabaan enggak? Tabaan ngikutin bapaknya kan itu. Seperti itu. Itu enggak bisa. Au ajaztu liman sayulat li fulan. Nah ini kan enggak jelas juga. Aku ijazahkan untuk apa? Untuk orang yang dilahirkan untuk si fulan, maksudnya anaknya si fulan yang belum lahir. Ma'dum enggak tahu. Apa maksudnya ya? Nah, lam tasrih ijazah yang seperti ini ijazahnya tidak dibenarkan. Mau salah ya, yang seperti ini ijazahnya tidak di tidak dibenarkan. Allahu musta'an. Mau salah ya. Ayo eh, na'am. Asal itu yang ketiga an yakuna al-mujazu lahu muayyanan bi syakhsihi aw bi wasfihi. Hendaknya orang yang diberi ijazah Nah, hendaknya orang yang diberikan ijazah tadi orang tertentu, imadatnya orangnya ini atau dengan sifatnya tertentunya itu dengan orangnya langsung ini loh orangnya atau dengan sifatnya. Paham maksudnya? Kita lihat. Misal contohnya, ajaztu laka wali fulan riwayatan marwiyat nah riwayatan marwiyati anni. Aku ijazahkan untukmu dan untuk si fulan, untuk si fulan untuk meriwayatkan riwayat-riwayatku dariku. Nah, yang seperti ini kan berarti kan apa? Nah, barakallahu fikum yang diberikan ijazah itu kan orang tertentu gitu loh. Maaf salah apa tajri. Mafhum insyaallah? Ayo na'am. Au ajastu li talibi ilmi hadis riwayatan wariyati anni. Nah ini bersifatnya. Aku ijazahkan kepada para pencari ilmu hadis. Berarti khusus dengan sifat tersebut para pencari hadis meriwayatkan riwayat-riwayat dariku. Paham ya? Dengan sifat berarti ini kan pertama dengan orangnya langsung, kedua dengan sifatnya. Mohon insyaallah ya. Fa in kana aman kalau seandainya umum, lam tasihul ijazah, enggak dibenarkan ijazah tersebut. Misal, contohnya, ajaztu jami'il muslimin an yarwau anni. Aku perbolehkan, aku ijazahkan pada seluruh kaum muslimin untuk meriwayatkan dariku. Umum enggak ini? Umum, tapi siapa kaum muslimin ini? Eh, seperti ini apa tidak sah ijazahnya. Wakilah, tapi ternyata ada juga yang berpendapat wakilah tasih lil ma'dum. Benar itu, lil ma'dum karena enggak ada. Nah, maksudnya enggak dijelaskan siapa, wa ghairul muayyan dan tidak tertentu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allah wallahu alam kata beliau. Ini mengenai apa? Mengenai tahammul. Adapun ada insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Ada itu maknanya tabligh menyampaikan hadis. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.